ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para pendengar yang berbahagia, Alhamdulillah pagi ini kita dapat melanjutkan pembahasan Al-Kabair dan kita masih berada pada eh, pada poin yang ke-51 al-kabiratu al-hadiyatu wal khamsun yaitu perbuatan sewenang-wenang semena-mena terhadap orang-orang lemah dan pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang perbuatan semena-mena yang dilakukan terhadap eh, para pembantu, buruh, pegawai, pekerja dan sejenisnya. Di antara manusia yang sering mendapatkan perlakuan semena-mena adalah para pekerja seperti pembantu, supir, buruh dan sejenisnya karena posisi mereka yang lemah posisi mereka yang berada di bawah maka kerap kali <clears throat> kita sering mendengar perbuatan yang semena-mena dilakukan oleh majikannya atau tuannya ya berupa penyiksaan ataupun pelecehan ya ataupun uh, pemerasan, penindasan dan macam-macam lagi bentuk-bentuk perbuatan semena-mena yang ditujukan kepada mereka. Hadin ya, para pendengar yang berbahagia, ya ini merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu tidak sama rata rezekinya. Tidak satu tingkatan di dalam penghidupannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi rezeki untuk menguji orang-orang yang fakir dengan kefakirannya dan juga menguji orang-orang yang kaya dengan kekayaannya. Allah menguji orang-orang yang lemah dengan kelemahannya dan Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang kuat dengan kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya dalam surat Al-Anbiya ayat 35, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Dan kami akan menguji kamu semua dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, fitnah sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dan kita perbuat selama di dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan orang-orang fakir ini untuk orang-orang kaya dalam dalam sejumlah urusan dan perkara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menundukkan orang-orang kaya untuk orang-orang miskin dalam beberapa perkara pula, untuk melihat bagaimana mereka mereka beramal. Lianzur kaifa ya'malun. Allah Subhanahu wa taala memberikan kuasa kepada orang-orang kaya ini kepada orang-orang miskin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki kepada mereka melalui orang-orang kaya ini. Dan, dan dalam hal ini ya terkandung hikmah yang tidak terhingga dan tidak terhitung. Namun kebanyakan manusia lalai dari hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Surat Az-Zukhruf ayat 32. Allah mengatakan, Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kami telah menentukan di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat. Agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Coba bayangkan bagaimana seandainya semua manusia ini sama rata rezekinya sama kedudukannya semua satu tingkatan semua kaya semua tentu tidak akan ada orang yang mau menjadi buruh tidak akan ada orang yang mau menjadi pembantu tidak akan ada orang yang mau menjadi supir tidak akan ada orang yang mau menjadi ya kita katakan pekerja pegawai ya karena semuanya berada dalam satu tingkatan dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kamu itu berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai majikan dan ada yang berperan sebagai pembantu ataupun buruh. Dan masing-masing telah Allah Subhanahu wa taala bebani tanggung jawab dan kewajiban. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa di antara orang kaya dan kuat itu ada yang dipicu oleh ke kekayaannya disulut oleh kekuatannya dan digerakkan oleh kekuasaannya untuk berlaku zalim. Ya, suka memaksa, bersikap kelewat batas, sombong dan takabur semena-mena terhadap orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Orang-orang yang tentunya rezekinya tidaklah seperti dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya ya menyinggung hal ini Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat 7, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Ketahuilah sesungguhnya manusia itu punya sifat suka melampaui batas. Ini sifat dan tabiat manusia. Benar-benar melampaui batas. Ketika ia melihat dirinya serba cukup, ya, ketika coba lihat ketika seorang itu ya berada pada level yang tinggi, hidupnya serba cukup bahkan berlebih. Nah, disitulah muncul sifat-sifat tugatnya. Muncullah sifat-sifat uh, kita katakan melampaui batasnya, aniayanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyayangi ya meng, apa namanya menyayangi ya mengasihi insan yang fakir berbelas kasihan kepada orang yang lemah, berlemah lembut dengan orang miskin, menunjukkan kasihan dan iba dengan orang-orang yang sedang kesusahan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa mereka sebagai sebab kemenangan dan pangkal keberhasilan. Ya sebagaimana yang disebutkan oleh uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Alimah Munasai dari saat uh, eh, dari radhiyallahu anhu dan hadis ini sahih disahkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Nasa'i innama yansurullahu hadhihi al-ummata bidha'ifiha bid'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang yang lemah di kalangan mereka yaitu melalui doa mereka, salat mereka dan keikhlasan mereka. Demikian juga dalam hadis yang lain dari Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ubghuni ad-dha'if fa innakum turzaquna wa bi du'afaikum Hadis riwayat eh, Abu Dawud dan An-Nasai dan disahkan oleh Syalbani di dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Nabi mengatakan, "Carikanlah orang-orang lemah untukku." Karena sesungguhnya kalian diberi rezeki kalian diberi rezeki dan diberi kemenangan melalui orang-orang lemah di antara kamu. Melalui orang-orang lemah di antara kalian. Maka janganlah kita uh, semena-mena. Janganlah kita ya uh, berbuat aniaya ya terhadap orang-orang lemah ini. Ya karena boleh, mungkin saja rezeki yang sampai ke tangan kita itu melalui doa mereka, melalui sholat mereka, keikhlasan mereka, kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui mereka Allah mengasihi memberkati ya manusia ya satu tempat ya karena orang-orang lemah di antara mereka ya dan boleh jadi juga Allah Subhanahu wa taala menahan suatu adab musibah malapetaka atas satu kaum atau satu negeri karena orang-orang lemah mereka karena orang-orang lemah di antara mereka maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim, tindakan semena-mena serta perilaku kasar terhadap ya orang-orang lemah ini. Ya, perilaku kasar terhadap orang-orang lemah ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Az-zulmu kezaliman itu ada tiga. Kata Nabi, kezaliman itu ada tiga. Fadzulbun la yatukuhullah wa yughfar wa la yughfar. Ada kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kezaliman yang diampuni dan ada kezaliman yang tidak diampuni. فَأَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ Adapun kezaliman yang tidak diampuni ya adalah syirik. Syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasyirku la yaghfiruhullah. Syirik adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dzulmu alladhi yughfar. Adapun kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fadulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih kezaliman seorang hamba antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala antara dirinya dengan Rabbnya wa amma la yutrak adapun kezaliman yang tidak Allah Subhanahu wa taala biarkan adalah fadzulmul ibad kezaliman di antara para hamba Fayaqtasallahu li ba'dihim min ba'd. Allah Subhanahu wa taala akan mengkisas sebahagian mereka atas sebahagian yang lainnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tayalisi di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Sekiranya ikhwan fiddin azani Allah jami'an segala persoalan berakhir dengan berakhirnya kehidupan dunia ini niscaya orang yang menyeru kepada kekerasan akan tetap ada. Sedangkan orang yang mencegah orang lain akan hilang. Namun ternyata cobaan yang amat menakutkan. Akhir dari kehidupan dunia ini merupakan awal bagi kehidupan lain yang terdapat di dalamnya hisab, siksaan, pemeriksaan dari Allah Subhanahu wa taala, perhitungan yang detil atas semua kejahatan dan dosa. Lalu semuanya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hakim yang maha adil yang akan memutuskan hukum di antara manusia dengan seadil-adilnya. Hingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kambing yang tidak ber, uh, bertanduk akan menuntut kambing yang telah menanduknya. Kambing bertanduk yang telah menanduknya. Allah Subhanahu wa taala akan mengkisas kambing yang bertanduk ini karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Nah, itu di antara mm, uh, kita kita katakan binatang. Bagaimana pula di antara manusia? Ini Allah Subhanahu wa taala la yutrak kedaliman yang tidak akan dibiarkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. La Allah yaitu zulmul ibad, kedaliman di antara sesama hamba. Akhwani fiddin azanillah wa iyyakum jami'an. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumpulkan semua makhluk-makhluknya yang bersengketa dan akan mengkisah satu antara satu dengan lainnya. Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, la tu'addunnal hukuk ila ahliha al kiamah hatta yuqat lisyatil jalha min asyatil qarnah. Ya, segala hak akan ditunaikan kepada pemiliknya pada hari kiamat nanti. Hingga kambing yang bertanduk akan dibalas karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis yang ya, sahih juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dan disahihkan oleh Al Albani di dalam silsilah hadis sahihah. Yaqdillahu baina khalqihi al-jin wal ins wal bahaim وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء حتى إذا لم يبق تبع عند واحدة لأخرى قال الله تعالى كونوا ترابا فإن ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili di antara semua makhluknya, mulai dari jin, manusia, maupun binatang. Maka pada hari itu Allah memutuskan binatang yang bertanduk dibalas karena telah menanduk binatang yang tidak bertanduk. Hingga jika tidak tersisa satu dosa pun pada setiap binatang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, "Jadilah kalian tanah." Maka ketika itulah orang-orang kafir berucap, "Alangkah baiknya ya laitani kuntu turaban." Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Demikian ya khonafiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an ya maka barang siapa siapa saja yang ditunggangi oleh hawa nafsunya, diperdaya oleh kekuatannya, ditipu oleh kekuasaannya, dibakar ya ataupun di eh, ya diperdaya dengan kekayaannya, lalu ia berbuat zalim, berbuat semena-mena kepada para pekerjanya, orang-orang lemah, ya pembantunya, supirnya, berbuat kelewat batas kepada mereka, ya bersikap semena sewenang-wenang ya, apa namanya sem, semaunya saja terhadap mereka maka hendaklah ia segera minta maaf terhadap ya, orang-orang yang telah dia itu minta halal dibebaskan dari ya, dosa-dosa ya, kezaliman terhadap mereka ya walaupun mereka itu adalah buruh kita pembantu kita kalau kita berbuat salah kepada mereka kita juga harus minta maaf kepada mereka Banyakan orang itu dipicu dengan eh, sifat ananiahnya, egoisnya. Ya dia ya tidak mau berat hatinya untuk atau berat dirinya untuk minta maaf kepada ya buruh-buruhnya, ya kepada pembantu-pembantunya yang mana ia telah berbuat dolim kepada mereka. Nah demikian memberikan hak-hak mereka sebelum ya datang nantinya satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala ya akan mengadili ya sesama makhluk dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan timbangan keadilan di antara semua makhluknya. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih riwayat Bukhari ya di dalam sahihnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat indahu madlima li akhihi falyatahallalhu minha al yawm fa innahu laisa thamma dinar wala dirham min qabli an yu'khadh li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang punya hutang kedaliman terhadap saudaranya maka hendaklah ia minta halal minta maaf atas kedaliman kedaliman tersebut sebelum kebaikan-kebaikannya diambil lalu diberikan kepada saudara-saudaranya. Sebab di akhirat nanti tidak ada lagi menebusnya dengan dinar dan dirham. Uang nggak berlaku di sana. Tidak ada dinar dan dirham. Harta kita tidak bawa ya ke alam barzah, ke alam akhirat. Lalu apabila tidak ada kebaikan yang ia miliki, maka keburukan-keburukan saudaranya akan diambil dan dilemparkan kepadanya. Akan dilemparkan kepadanya. Demikian pula Abdullah bin Unis radhiyallahu anhu ia meriwayatkan sebuah hadis dari bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Yahsyurullahu al-ibada yaumal qiyamati uratan ghurlan buhma. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan semua hamba pada hari kiamat nanti dalam keadaan tanpa busana, tidak berkhitan dan buhma. Buhma adalah kondisi di mana seorang tidak membawa apa-apa polos seperti seperti uh, ketika dia lahir. Kulna wa buhman. Maka para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan buhman? Eh, maka Nabi saw alaihi wasallam menjawab, "Laisa ma'hum Mereka tidak membawa apapun dari benda-benda dunia. Kalau ada yang punya gigi palsu dari emas, maka itu tidak akan dibawanya. Ya. Tidak akan dibawanya. Kalaulah dia memiliki perhiasan itu tidak akan dibawanya yang melekat pada badannya. Itu semua tidak akan dibawanya. Tsumma yunadihim bisautin yasma'uhu mim kemas kama kama yasma'u man qarub. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berseru kepada mereka dengan suara yang dapat didengar oleh oleh yang jauh sebagaimana dapat didengar oleh orang yang dekat. Artinya baik yang jauh maupun yang dekat sama-sama mendengar ya dengan ya, dengan uh, dengan uh, porsi yang sama. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana dayyan anal malik la yanbaghi li ahadin min ahli nar ayadkhulan nar walahu inda ahadin min ahli jannati haq. Allah akan mengatakan aku adalah dayyan, aku adalah Rab yang akan menghisap amal. Akulah maharaja tidak layak bagi siapapun penghuni neraka masuk ke dalam neraka sementara dia masih memiliki hak ataupun masih ada hutang ya pada salah seorang penghuni surga hingga aku mengkisasnya coba lihat sudah mau, mau masuk neraka di, tidak dipersilakan masuk neraka padahal ini masuk neraka kalau dia masih punya hutang terhadap salah satu dari penghuni surga ya apabila dia masih punya hutang terhadap salah seorang penghuni sorga hingga kata Allah Subhanahu wa taala aku mengkisasnya hatta aku sahu minhu hingga aku mengkisasnya kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam hadis ini walayam bagi li ahadin min ahlil jannah ayadkhulal jannah wali ahadin min ahlin nar indahu hak hatta aku sahu minhu hatta Allah Demikian juga penghuni sorga. Tidak layak, tidak boleh siap, eh, se, se, seorang pun dari penghuni sorga masuk ke dalam sorga sementara ia masih punya hutang terhadap salah seorang dari penghuni neraka hingga dia Allah Subhanahu wa taala mengkisasnya. Ini sudah mau masuk sorga, nggak dipersilakan dia masuk sorga. Ternyata kalau dia masih punya hutang kezaliman dia ya terhadap penghuni neraka, ya, salah seorang dari penghuni neraka. Hingga Rasulullah mengatakan hingga sampai-sampai masalah satu tamparan yang dilakukannya. Ya pernah menampar orang mungkin, menampar bawahannya. Ya karena urusan tampar menampar ini biasanya dari orang yang kuat kepada orang yang lemah. Ya mungkin orang yang lemah menampar orang yang kuat itu jarang terjadi. Ya. Yang sering terjadi adalah orang yang kuat menampar orang yang lemah. Ya majikan menampar bawahannya, pembantunya, buruhnya, ya. Nah, itu yang sering terjadi. Maka Nabi Nabi mengatakan di sini hatta laqamah hingga satu tambaran ya Allah Subhanahu wa taala akan mengkisasnya. Akan menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Qal qulna kif wa inna manati uratan ghurlan buhman. Lalu bagaimana ya akan mengkisas akan menebusnya sementara ya, kami datang dalam keadaan tanpa busana, tanpa berkhitan dan tanpa membawa harta apapun. Maka Nabi Alaihi Wasallam mengatakan al-hasanatu was-sayyi'at. Ya. Membayarnya adalah dengan kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Nah demikian ikhwan para pendengar yang berbahagia. Demikian pula dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ada seorang laki-laki duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inna li mamlukaini yukadzibunani wa yakhununani wa ya'sunani. Asdumuhum wa adribuhum. Fa kaifa ana minhum?" Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan ya Rasulullah sesungguhnya aku punya dua orang budak laki-laki yang menipuku mengkhianatiku menentang perintahku lalu aku mencaci makinya mencaci mereka berdua dan memukul mereka berdua bagaimana keadaanku terhadap mereka fakaifa ana minhum فقال صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وإقابك إياهم فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم Uktus salahum minka al-fadl. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan dihitung nanti, akan di, akan diukur, ya akan dihitung, akan dihisap pengkhianatan, kedurhakaan dan kedustaan mereka terhadapmu. Apabila kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga akan diukur akan ditimbang juga, akan dihisap juga hukumanmu terhadap mereka. Coba lihat bagaimana keadilan ya pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum seadil-adilnya. Ya. Kejahatan ataupun kesalahan budak ini akan dihisap. Demikian juga hukuman yang kita berikan kepada mereka itu akan dihisap. Hukumanmu terhadap mereka juga akan dihisap, akan dihitung juga apabila tingkat hukumanmu sepadan dengan kesalahan mereka, maka keadaannya impas. Ya, engkau tidak mendapatkan pahala dan tidak juga berdosa. Jika derajat hukumanmu terhadap mereka lebih rendah daripada kesalahan yang mereka lakukan, maka hal itu akan menjadi keutamaan bagimu. Itu akan menjadi keutamaan bagi dirimu. Dan sekiranya derajat hukumanmu itu melebihi kesalahan mereka, maka keutamaan itu diambil kisasnya darimu untuk mereka. Ya maka engkau akan dikisas. Ya, karena hukumanmu ternyata melewati batas dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, ya coba lihat meskipun ya misalnya lah ya uh, membantu kita melakukan satu kesalahan yang memang layak dihukum. Coba perhatikan hukuman yang kita berikan. Apabila ternyata hukuman kita itu melewati batas, ini adalah al-baghyu, perbuatan semena-mena. Kita akan mendapatkan kisas dari Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kita yang melewati batas itu, hukuman kita yang melewati batas itu. Nah, demikian. Tapi kalau ternyata sebaliknya hukuman kita lebih rendah dari kesalahan yang mereka lakukan, maka itu adalah keutamaan bagi kita, pahala bagi kita, pahala bagi kita apalagi misalnya kita memaafkan. Nah demikian, ya, apalagi kita memaafkan. Al fatanahar rajul faja'al yabki wa yahtaf. Maka mendengar penjelasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka laki-laki itu pun menyingkir, ya pergi lalu mulai menangis, ya dia menangis, menjerit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Amat kita kitab Allah Tidakkah engkau membaca kitab Allah? Itu surah Rasulullah membacakan surah Al-Anbiya ayat 47. Wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah. Fala tudhlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardal atayna biha wa kafa bina hasibin. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah membacakan firman Allah tadi ya yaitu firman Allah yang berbunyi kami akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat maka tidaklah dirugikan seorang pun barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji darah, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Maka faqala rajulu, maka laki-laki itu pun mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, ma ajidu li wa lahum syai'an khairan mim mufaqar mim mufaraqatihim wa ashhadu wa ashhadu ka annahum ahrar kulluhum ya maka laki-laki itu mengatakan ya, setelah mendengarkan penuturan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah ya Rasulullah tidak aku dapati sesuatu yang lebih baik bagiku dan bagi mereka selain memerdekakan mereka aku persaksikan kepadamu bahwa mereka merdeka semuanya ya, maka ia pun memerdekakan dua budak uh, laki-lakinya tersebut. Nah, demikian ikhwana fiddin para pendengar yang berbahagia, ya. Jadi ya ini adalah satu hal yang sering terjadi ya. Faktornya adalah karena ya kedudukan para pembantu, para buruh, ya pegawai itu yang ya di bawah dan posisi mereka yang lemah, maka ini memicu ya perbuatan-perbuatan aniaya terhadap mereka. Ada beberapa bentuk ya perbuatan aniaya terhadap para buruh, bantu, pegawai dan sejenisnya. Di antaranya adalah menghalangi mereka untuk mendapatkan upah. Yaitu tidak memberi upah mereka atau menunda-nundanya dari waktunya. Ini salah satu bentuk tindakan semena-mena ya dari ya, majikan kepada pembantu. Ya, ya kita lihat ya si apa, apa namanya pegawai itu sudah melakukan pekerjaannya, buruh itu telah melakukan tugasnya ya dengan baik. Akan tetapi coba lihat majikannya tidak kunjung memberikan gajinya. Ia menahan-nahan gajinya. Ya, atau bahkan mungkin menguranginya. Ya, atau bahkan tidak memberikannya sama sekali. Seperti yang sering kita dengar, ya, para pembantu yang ditipu ya dia telah berkhidmat, dia telah bekerja selama bertahun-tahun mungkin, berbulan-bulan, ya kemudian dipecat dan diusir begitu saja. Ini adalah tindakan semena-mena. Atau dengan berbagai macam alasan dan cara, misalnya memfitnahnya, mencuri misalnya. Ya, kemudian dengan alasan itu dia pun memecatnya tanpa hak dan tidak memberikan upahnya sama sekali. Nah, ini sering terjadi ya dari orang-orang yang eh, memiliki ke, eh, kekuasaan ataupun harta dari terhadap orang-orang yang lemah, ya, para pembantu dan pegawai yang lemah. Ya, padahal Nabi saw telah mengatakan ya, di dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini masyhur. Ya, hadis ini sangat masyhur ya di kalangan manusia nah di sini sahih ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Irwaul Ghalil. Nabi mengatakan, Qutul ajira ajrahu qabla ayajuffa araku araku." Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya. Berikanlah kepada pekerja itu upahnya, gajinya, sebelum mengering keringatnya. Ya, sebelum mengering keringatnya. Jadi termasuk bentuk kezaliman yang paling kejam terhadap ya mereka adalah menampik ataupun mengingkari hak-hak mereka, memungkiri harta mereka, mengaku telah membayarkan upah kepada mereka padahal belum pernah diberikan. Ya, nah, demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, salah satu ana khos, khosamuhum yawmal qiyamah rajulun a'ta bi thumma ghadar wa rajulun ba'a hurran fa akala thamanah wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu fala wa yu'tihi wa yu'tihi ajrahu hadis eh, riwayat uh, Bukhari di dalam sahihnya Nabi mengatakan ada tiga macam manusia yang aku, yang yang aku langsung akan menuntut mereka pada hari kiamat akulah yang akan menuntut mereka pada hari kiamat Pertama adalah seorang yang telah membuat perjanjian atas nama aku lalu ia, ia melanggar perjanjian itu. Yang kedua adalah seorang yang menjual orang yang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya. Dan yang ketiga adalah seorang yang mempekerjakan orang lain dan orang itu telah menyempurnakan pekerjaannya, menyelesaikan pekerjaannya, akan tapi ia tidak memberikan gajinya atau upahnya. Nah demikian. Ini adalah satu hal yang sangat buruk. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan al mukminuna ala syurutihim. Orang mukmin itu harus memenuhi persyaratan yang telah ia buat. Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'zama adh-dhunubi indallahi rajulun tazawwaja imra'atan falamma qada minha hajatahu hajatahu talaqaha وذهب بمهرها ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته وآخر يقتل دابة عبثا Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya seberat-berat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, seberat-berat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebesar-besar dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah dosa seorang laki-laki yang menikahi wanita Lalu setelah ia menunaikan hajatnya kepada wanita itu, ia mentalaknya dan membawa pergi maharnya. Ya, dia bawa lari maharnya. Ini berapa banyak wanita yang diperlakukan seperti ini? Nikahi hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk membina satu keluarga. Ya. Kemudian setelah dia puas, dia talak, dia cerai. Ya, sebagian orang coba lihat, ya karena kebodohannya dia mengahok. bukankah talak dibolehkan? Dan bukankah hadis bahwasanya uh, perkara yang paling per, perkara makro yang paling disukai Allah adalah tolak? Ya, kemudian dia ya, ya, dengan semena-mena ya memperlakukan wanita seperti ini. Ya, sebagian orang ada yang melakukan seperti ini menikahi wanita, setelah dia puas menunaikan syahwatnya, dia pun mentalaknya dan membawa pergi maharnya. Nah, tentunya ini adalah satu bentuk semena-mena antara wanita ya para ikhwafiddin, para pendengar yang berbahagia. Ya. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang seorang pekerja atau seorang buruh. Ya. Lalu ia membawa pergi upahnya. Fadhahaba bi ujratihi. Dia bawa pergi upahnya. Artinya dia tidak bayar. Dia tidak bayar upahnya sebagian orang yang mengambil barang dagangan milik saudaranya, lalu dia bawa pergi, dia tidak setor ya ah, hasil penjualannya. Ini sama seperti yang disebutkan di sini. Orang yang telah mempekerjakan orang lain, ya kan sama saja itu. Kita ambil misalnya ya buku ya dari uh, dari kedai ataupun dari toko ataupun dari penerbitan, ya kemudian setelah uh, laku buku itu kita tidak setorkan hasil penjualannya itu kan sama memperkerjakan orang lain yang telah membuat buku itu susah payah mencetaknya. Begitu panjang prosesnya. Ya, kemudian setelah itu dia bawa, dia bawa pergi, dia jual, lalu dia tidak serahkan, dia tidak setorkan hasil penjualannya. Mengambil barang ya dari kedai ya saudaranya. Ya apalagi ya sekarang ini di tengah-tengah kita itu uh, ah, masyur dengan sebutan ini afwan akhi kan begitu ya. Uh, kalau ada masalah ya afwan akhi saja, itu penyelesaiannya. Ya itu tidak selesai dengan itu. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa ya, ya ada kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan. La yutrok. Nah, itu kezaliman ya antara sesama hamba. Nah, demikian. Akhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Dia ambil barang saudaranya, ya saudaranya itu mungkin dia langsung produsen dia yang membuat barang itu atau yang dia yang uh, berusaha untuk uh, menjual ke, apa namanya memiliki barang itu dan menjualkannya dia al dari saudaranya itu lalu dia jual setelah laku terjual dia bawa lari hasil penjualannya tidak dia serahkan kepada saudaranya nah ini a'zamudzunub indallah seberat-berat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang satu lagi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wa akhar sedangkan orang yang yang terakhir ini membunuh binatang untuk sesuatu yang sia-sia membunuh binatang untuk sesuatu yang sia-sia bukan karena binatang itu akan memotorotkannya ya, seperti misalnya seorang yang berburu ya menembak burung bukan untuk dimakan ya bukanlah burung itu bisa dimakan karena sangat kecil misalnya ya dan bukanlah karena itu mengganggu hama tapi semata-mata untuk kesenangan ya latihan menembak ya memang ya, salah satu di antara permainan yang dibolehkan adalah memanah atau, ataupun menembak tapi tidak boleh menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai sasaran apalagi itu tidak ada manfaatnya untuk perbuatan yang sia-sia. Ini dosa, seberat-berat dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih ikhwan para pendengar yang berbahagia diriwayatkan oleh al Al Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami. Nah, demikian, ya. Nah, di antara bentuk perbuatan aniaya yang dilakukan oleh para majikan kepada buruh-buruhnya adalah intihaku a'radihim merusak kehormatan dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka ya khususnya para pembantu wanita eh, sering kita dengar ya sering kita apa namanya eh, kita saksikan ya bagaimana para pembantu ini bantu-bantu wanita ini ya diperlakukan semena-mena ya dieksploitasi eh, melakukan perbuatan nista terhadap mereka ya diperlakukan tidak senonoh nah oleh majikannya ini sering terjadi ya khonifiddin azani Allah wa iyyakum jami'an nah jadi ini adalah satu uh, perbuatan yang sangat tercela yang sangat hina ikhwanifiddin ya jadi janganlah kita memperlakukan ya pembantu bantu kita ini dengan semena-mena ya dengan melakukan uh, pelecehan kepada mereka merusak kehormatan mereka ya atau al idzaul Eh, wal i'tida'ul jasadi alaihim melakukan suatu tindak kejahatan ya, keburukan dengan bentuk penyiksaan dan penindasan fisik kepada mereka ini termasuk bagian dari kekerasan terhadap para pekerja yang berat siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala berat ancamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu melakukan penindasan dan penyiksaan ya, secara fisik kepada mereka. Sebagian majikan kita lihat ringan tangan, ya ringan tangan, ya, ya, terlalu gampang lisannya untuk mencaci maki bawahannya. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh oleh bawahannya, dia langsung memukulnya, menambarnya, atau melakukan yang lebih parah dari itu, misalnya menendangnya, ya, beban ini sering dialami oleh para pembantu disiram air panas ya dikurung dan lain sebagainya ini adalah penindasan fisik ya yang dilarang di dalam Islam Abu Mas'ud Al Ansari radhiyallahu anhu Al Badri radhiyallahu anhu mengatakan ya kuntu adribu gulaman li fasami'tu min khalfi sautan Suatu ketika aku pernah memukul seorang pelayanku, khadimku. Ya. Tiba-tiba aku mendengar suara dari belakang. I'lam Aba Mas'ud, lallahu Akbaru alaika minka alaih. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah itu mengatakan, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih berkuasa atas dirimu daripada kuasamu atas budakmu itu. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk membalas perbuatanmu terhadap budakmu itu lebih daripada kuasamu terhadap budakmu itu. Aku langsung menoleh ke belakang, faltafattu Faida huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata suara itu adalah suara Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, fakultu Ya Rasulullah, huwa hurrun liwajihillah. Wahai Rasulullah, dia merdeka. Dia aku bebaskan semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Aku aku bebaskan dia, aku merdekakan dia. Ya, yaitu Abu Mas'ud ingin menebus kesalahannya. Kontan dia ingin menebus kesalahannya. Nah begitulah para sahabat, para pendengar yang berbahagia, tingginya iman mereka. Ya, ketika mereka mendapatkan satu kebenaran, mereka tidak melepaskannya. Ya, bahkan mereka tidak menunggu menunggu nunggu dan menunda-nunda perbuatan baik. Tidak menunda-nunda untuk bertaubat. Tidak menunda-nunda untuk memperbaiki diri, menebus kesalahan. Ini keutamaan mereka. Kalau kita ya tentunya yang muncul dari kita adalah perlawanan dulu, penentangan dulu kan begitu ya. Keras kepala kita muncul, itu yang yang yang biasanya kita lakukan. Kalau ditegur seperti ini misalnya. Oh, ini kan budak, budakku, pembantu, pembantuku, suka hati, suka hatiku, mau diperlakukan eh, bagaimanapun kan. Ya, itu itu mungkin kita. Tapi coba lihat para sahabat. Ya Kontan mengatakan ya Rasulullah. Beliau Kontan mengatakan ya Rasulullah wa hurrun liwajhillah. Budak ini merdeka semata-mata aku mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amal law lam taf'al lalafahatkan naru au lamassatkan nar." Nabi mengatakan, sekiranya engkau tidak melakukannya, tidak membebaskannya, niscaya engkau pasti akan dijilat, disentuh oleh api neraka. Nah demikian ya khonifiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya jadi janganlah kita semena-mena terhadap ya budak-budak kita ataupun pembantu-pembantu kita. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah Nabi bersabda inna qad nuhina an darbi ahli salah. Hadis riwayat Ahmad dan disahkan oleh Syalbani di dalam silsilah hadis sahihah. Nabi mengatakan inna qad nuhina andur bi ahli salah. Sesungguhnya kami ataupun kita ini dilarang untuk memukul orang-orang yang salat, artinya kaum muslimin. Demikian juga Abu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahabali aliyin gulaman bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiahkan kepada Ali seorang budak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, la tadribhu fa inni nuhitu an darbi ahli salah wa qad ra'aituhu Janganlah kamu memukulnya sebab aku dilarang memukul orang yang telah mengerjakan salat Sungguh aku telah melihatnya mengerjakan salat Nah demikian Jadi siapa saja yang kekuasaannya, kekuatannya micu mendorongnya untuk menyiksa secara fisik para pembantunya dan orang-orang bawahannya, hendaklah ia mengingat suasana hisab, perhitungan amal pada hari kiamat di hadapan Allah yang Maha Perkasa, ya, lagi Maha Maha penghitung, Maha menghisap pada hari kiamat nanti, hari di mana setiap manusia akan diadili dengan seadil-adilnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man daraba sautan dulman uqtussa minhu yawmal qiyamah. Barang siapa memukul dengan cambuk secara zalim, maka ia akan dibalas setimpal dengan itu pada hari kiamat. Dia akan dikisas setimpal dengan perbuatannya itu pada hari kiamat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga mengatakan, ia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba bi sautin dulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Kedua hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Ya, barang siapa memukul dengan cemeti ya dengan uh, saut yaitu saut yaitu dengan cemeti atau cambuk secara zalim pada hari kiamat maka dia akan dikisos sebarang eh, eh, eh, siapa yang memukul dengan cemeti secara zalim maka dia akan dikisos pada hari kiamat setimpal dengan perbuatannya itu Akhwani rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi janganlah kita ringan tangan ya terhadap para pembantu kita. Ya, ringan tangan terhadap budak-budak kita atau para pekerja kita. Janganlah karena kesalahan sedikit saja kita langsung main pukul. Ya kita langsung main celah Nah demikian. Cobalah contoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Lakatkan kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasan. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat teladan yang baik, panutan yang baik. Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan mengabarkan kepada kita Ya madaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qat illa ayujahid fi sabilillah wala daraba wala daraba khadiman wala imra'atan Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali kecuali saat berjihad di jalan Allah. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul eh, seorang pelayan pun dan tidak pula pernah memukul wanita. Ya, istri beliau dan wanita-wanita lain. Ya, diriwayatkan dari Anas bin Malik, dia mengatakan khadim Rasulullah asyara sinin. Aku telah berkhidmat melayani Rasulullah selama 10 tahun wallahi ma qala li demi Allah dia tidak beliau tidak pernah berkata kepadaku uffin beliau tidak pernah mengatakan cih kepadaku ataupun perkataan yang tidak senonoh wala qala li li syai'in lima fa'alta kata dan dia tidak beliau tidak pernah berkata kepadaku ya kenapa kamu buat begini wahalla fa'alta kata kenapa kamu tidak buat begini ya nah demikian itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjadi contoh bagi kita semua Ya demikian pula salah satu bentuk kebaliman ataupun bentuk semena-mena terhadap para pembantu, khadim dan sejenisnya adalah membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak mampu untuk mereka lakukan, tidaklah mampu mereka kerjakan. Nah ini ada termasuk juga satu bentuk kezaliman dan semena-mena ya, diperas ya tenaganya ya melewati batas kemampuan ya yang mereka miliki Bahkan ada yang dipekerjakan hampir full satu hari penuh. Ya, tanpa istirahat. Istirahat sedikit langsung diomel. Ya langsung ya di, di apa namanya? di di ditegur ataupun dimarahi. Nah ini adalah suatu hal yang eh, kita katakan sangat eh, tidak baik ya. Jadi janganlah membebani ya, pekerja. Pekerja itu juga manusia. Pegawai buruh juga manusia. Jangan karena si majikan ini ingin mengejar keuntungan, ingin e, mendapatkan keuntungan besar, lalu dia peras ya tenaga e, buruhnya ataupun membantunya atau pegawainya ya tanpa memberikan imbalan yang pantas dan sepadan kepada mereka. Misalnya disuruh lembur tanpa ya diberikan imbalan. Nah ini termasuk satu bentuk kezaliman, tindakan semena-mena. Ya sebagian majikan itu ya bahkan ya kita katakan semacam memeras begitu ya, semacam memeras dan mengancam. Ya, kalau kamu tidak mau bekerja seperti ini, maka kamu akan saya potong gajinya. Ah, beri gaji dan jenisnya. Ya, ancaman-ancaman seperti itu. Nah demikian. Dan kemudian di antara bentuk ya kebaliman dan kesemena-menaan terhadap ya para pekerja dan pegawai bantu adalah hukuman-hukuman yang ya melewati batas. Ukubat al-jairah. Hukuman-hukuman yang melewati batas dan mudah menghukum. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya didatangi oleh seorang laki-laki dan dia mengatakan ya Rasulullah kam na'fu anil khadim berapa berapa, berapa kalikah kami harus memaafkan khadim kami fasamata nabi diam saja Suma ada alaihil kalam fasamata ia mengulangi pertanyaannya nabi masih diam saja falamma kana fi tsalitsah Nah, pada kali yang ketiga maka barulah Nabi mengatakan, "Ufu anhu, maafkanlah pembantumu fi kulli sabai sab'ina tujuh puluh kali setiap harinya. Jadi mudah memaafkan. Ya mudah memaafkan. Jadilah ya ah, majikan yang ya, pemaaf ya man la yarhamun nas la yarhamullah barang siapa yang tidak mengasihi sayang kepada manusia maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menyayanginya ya Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan menyayanginya. Nah, demikian. Kemudian di antara bentuk kezaliman dan tindakan semena-mena terhadap para pembantu ini adalah man'uhum minat tawassul ma'a muhibbihim wa dawihim. Ya, mencegah mereka untuk berhubungan, bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi, keluarga mereka, ya. Ya, tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan keluarganya, ya, dengan keluarga mereka, ya, menahan Uh, mereka untuk pulang kampung misalnya atau ingin bertemu dengan eh, keluarganya ataupun dengan ya misalnya dengan istrinya atau dengan anaknya ini termasuk salah satu bentuk eh, kezaliman ya fiddin rahimani wa rahimakum. Jadi beri kesempatan mereka untuk berkumpul dengan ya keluarga-keluarga mereka. Nah, jadilah kita ya majikan yang penuh dengan sifat rahmah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, orang-orang yang penuh kasih sayang itu akan dikasihi oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah penduduk bumi, niscaya Allah Subhanahu wa taala yang berada di langit akan menyayangi kamu semua. Demikianlah ikhwan fillah para pendengar yang berbahagia. Ya, pembahasan kita pada hari ini berkaitan dengan perbuatan semena-mena terhadap para pembantu, ya para buruh, pegawai, pekerja dan sejenisnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menerima amal ibadah kita pada bulan yang penuh marahmah ini berkah ini dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana orang-orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti yang terbaik darinya demikian saja qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim Nah, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan. Sekarang jazakallah khairan kepada Ustaz atas materi eh, atas materinya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya kami akan angkat pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan singkat pada kesempatan pekan yang lalu dan dikarenakan kami sudah menjanjikan uh, pertanyaan untuk sesi ini insyaallah hanya akan mengangkat pertanyaan di pesan singkat pada kesempatan pekan yang lalu. Ya, yang pertama Ustadz, ada pertanyaan dari Umu Suci di Purworejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq. Ya Ustadz, Ana sudah menikah dengan suami dan kami masih sama-sama kuliah. Saat ini kami tinggal di rumah mertua dan Ana merasa didolimi karena sejak enam bulan yang lalu belum pernah dinafkahi oleh suami karena suami belum bekerja yaitu uh, masih kuliah. Mohon nasihatnya Ustaz. Uh, dengan kondisi seperti ini agar saya sebagai istri bisa berbakti kepada suami. Ya, tentunya salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri. Itu kewajiban. Ya kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka dia wajib bekerja. Tidak boleh dia berpangku tangan, ya, tidak boleh dia berpangku tangan. Ya, tidak memberikan nafkah yang layak kepada istrinya. Ya Allah Subhanahu wa taala ya telah menetapkan hal ini di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan bagi bagi para istri itu ada hak seperti halnya kewajiban yang telah mereka pikul dengan cara yang ma'ruf walir rijali alaihinna dan juga kaum pria memiliki beberapa derajat yang ditinggikan atas mereka demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa ya, seorang is, uh, suami wajib ya memberikan nafkah yang layak kepada istrinya ya nafkah yang layak kepada istrinya ya dengan cara yang ma'ruf ya dengan cara yang yang ma'ruf ya sebagaimana disebutkan ya fa in uh, eh, uh, eh, antut imuhunna ya idza ta'imta wa taqsuhunna idza idza tasaita wa la tadribil wajh wa la tuqabbih Indahlah kamu memberi makan dari apa yang kamu makan Ya, hendaklah kamu beri pakaian dari apa yang kamu pakai dan janganlah kamu pukul wajahnya dan janganlah kamu buruk-burukkan dia. Nah, itu pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashiruhun nabil ma'ruf. Bergaul bergaullah, bermuamalahlah kepada mereka kepada istri-istri kamu itu dengan cara yang yang ma'ruf. Demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan hal ini ya kepada para suami. Jadi merupakan hak seorang istri untuk menuntut nafkah kepada suaminya. Itu hak mereka. Ya, hak mereka untuk menuntut nafkah ini kepada suaminya. Dan suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang yang Allah berikan kepadanya. Liyunfik sa'atim min sa'atih. Hendaklah orang berkelapangan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan yang ada padanya. Wa man qadira rizquhu falyunfik bima Allah La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dan adalah dia memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Sungguh tidaklah satu jiwa itu dibebani oleh Allah melainkan menurut apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jadi ini merupakan hak mereka. Ya, merupakan hak para istri tersebut untuk mendapat pakaian yang layak. Ya, makanan dan pakaian yang atimuhunna mimma ta'kulun waqsuhunna mimma taktasun wala tadribuhunna wala tukabbihuhunna Ya, demikian juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walin nisa'i walin nisa'ikum 'alaikum haqqan." Dan e, istri-istri kamu punya hak atas dirimu. Yang kewajiban yang harus kamu tunaikan kepada mereka. Ya, adapun hak hakkuhunna 'alaikum, hak ya mereka para istri itu atas kamu yang wajib kamu tunaikan adalah antuh sinuhunna, antuh sinu ilaihinna. Engkau berbuat baik kepada mereka fi iswatihinna wa tu'amihinna dalam hal memberikan mereka pakaian dan makanan, makanan dan pakaian yang layak, sandang pangan, tempat tinggal. Nah, ini wajib dipenuhi oleh seorang suami. Oleh sebab itu, ya, e, jika suami itu menghalang-halanginya, artinya menghalang-halangi rezeki tersebut, maka si istri boleh mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi e, menurut kadar untuk mencukupi kebutuhannya seperti yang pernah di e, terjadi pada Hindun binti Uqbah ya, satu riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah hadis ini sahih riwayat Bukhari ya ya dia mengatakan ya, dia mengatakan ya Rasulullah inna Abu Sufyan rajulun Sahih laisa yutini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang kikir dia tidak memberikan kepadaku yang cukup untuk diriku dan untuk anakku kecuali apa yang aku ambil sembunyi-sembunyi darinya wa huwa la ya'lam dia tidak tahu maka Nabi mengatakan khudhi ma yakfiki wa waladik wa waladik wa, wa uh, ma yakfiki wa waladaki bil, bil ma'ruf ambillah darinya apa yang menurut kadar yang cukup untuk dirimu dan untuk anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf. Jadi salah satu di antara hak istri adalah minta nafkah kepada suami, yang minta nafkah kepada suami dan suami wajib untuk menunaikannya dan, dan jika tidak maka ya di sini si suami eh, si istri boleh ya me, me, me, me, me, me, me, mengangkatnya ya kepada eh, hakim dan minta eh, untuk penyelesaian dari masalahnya ya walaupun nantinya berujung kepada perceraian misalnya karena ini adalah suatu hal yang kebutuhan pokok ya, kebutuhan biologis, kebutuhan e, nafkah lahir batin ini adalah suatu hal yang pokok di dalam pernikahan. Nggak boleh diabaikan. Nah, demikian dan satu bentuk kedzaliman jika si suami tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya ini. Dan istri boleh dan bukan termasuk yang dilarang di dalam hadis ya karena Nabi eh, mencela wanita yang minta talak minta cerai kepada suami tanpa ada alasan yang syar'i min ghairi min ghairi maba'sin itulah yang tidak akan mencium bau sorga. Adapun jika ada alasan yang jelas, misalnya sudah berbulan-bulan, apalagi sampai enam bulan, ya, ya maka itu adalah suatu hal yang sangat uh, kita katakan uh, keterlaluan ya, ya terhadap ya para istri. Nah ini tidak boleh terjadi. Nah, jadi hendaklah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap para istri. Nah, demikian Ikhwanifiddin para pendengar yang berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih banyak atas jawaban oleh Ustaz. Dan untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali di pesan singkat. E, ya Ustaz, jika suami kita sudah baik, tapi saudara suami terkadang bersikap semena-mena terhadap istri dan anak-anak karena masih tinggal serumah dengan saudara tersebut. Sedang istri tidak bisa berbuat apa-apa sehingga istri hanya bisa mendiamkan atau tidak mengajak bicara kepada saudara, suami tersebut kecuali jika memang amat penting. Nah, bolehkah si eh, sikap istri berbuat demikian, Ustaz? Ya, di sini selayaknya selayaknya suami memberikan rumah untuk ataupun menyiapkan rumah untuk istri-istrinya, untuk istrinya, ya, tidak bercampur dengan yang lain. Hingga ketika suami tidak berada di rumah, Nabi mengatakan apa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti jiha wa waladihi. Dan seorang istri itu adalah pemimpin. Ya, wanita itu adalah pemimpin ra'iyah fi baiti zaujiha di rumah suaminya dan pemimpin bagi anak-anaknya wa waladiha. Wa waladihi dan anak-anaknya, pemimpin bagi anak-anaknya. Ya, yaitu apabila si suami tidak berada di rumah. Masalahnya akan timbul apabila ternyata suami tidak punya rumah alias menumpang. Maka ketika dia pergi, istri tidak menjadi, tidak menjadi pemimpin di, di rumah tersebut. Nah ini akan menjadi masalah. Ya maka ya salah satu di antara nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya dalam memberikan tempat tinggal yang layak. Ya tempat tinggal yang layak. Ya. Nah banyak masalah-masalah yang akan timbul apabila si suami ini menumpang sifatnya, baik itu menumpang kepada mertua ataupun menumpang kepada saudara, ya, di mana dia tidak tidak menjadi pemimpin eh, apa eh, kita sebutkan si wanita ini atau si istri tidak menjadi pemimpin saat suami tidak berada di rumah. Nah ini akan bermasalah dengan anak-anaknya sehingga di dalam misalnya tarbiyah anak-anaknya, pendidikan anaknya itu akan dicampuri oleh mertua, oleh saudara-saudaranya. Nah ini akan repot ya seperti ini maka hendaknya selayaknya suami memberikan e, tempat tinggal yang layak bagi si istri di mana si istri bisa menjadi pemimpin di rumahnya ketika suami tidak berada ya, di rumah ya nah demikian nah dan ini tidak mungkin terjadi apabila ya si suami menumpang nah demikian nah walaupun ya kita katakan menyewa ya, rumah sewaan bukan rumah sendiri tapi ya tempat tinggal itu adalah tempat tinggal yang nyaman bagi si si istri dan anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Dan untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada di antaranya dari Ummu Azam dan dari Rahma di Rawalumbu Setelah pertanyaan uh, eh, penanya yang lainnya yang bertanya perihal yang sama yaitu bagaimana bersikap kepada suami di mana suaminya telah berbuat dolim yaitu e, pernah berzina dengan wanita lain dalam kondisi setelah, eh, e, sudah menikah. E, tetapi rata-rata e, dari suami yang e, pernah berbuat zina ini dia bertobat. Namun e, rasa sakit hati yang dirasakan oleh istri tetap saja tidak hilang. Nah, bagaimanakah sikap yang benar oleh para istri yang harus dilakukan kepada suami tersebut, Ustaz? Ya, zina itu adalah satu dosa besar pelakunya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Hamba-hamba Allah ya hamba-hamba Allah Ar-Rahman, ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang tidak menyeru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala Alladzina la yad'una ma'allahi ilan akhar. Dia tidak menyembah ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak berzina. Wa may dhalika barang siapa melakukan dosa-dosa itu, berbuat syirik, membunuh atau berzina, yalqa athama, dia akan mendapatkan akibat dari dosanya itu. Hukuman atas dosanya itu yudhaf lahul adzabu yaumal qiyamah akan diperkendakan adab baginya pada kiamat yakhludu fihi muhana dia akan masuk dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina illa kecuali mendaba orang yang bertobat wa amana wa amila amalan salih dia iringi tobatnya dengan iman dan amal saleh jadi kalau seorang itu telah melakukan perbuatan keji ini lalu dia bertaubat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan hendaklah ia melaksanakan syarat taubat itu yaitu dia menyesali perbuatannya menghentikan perbuatannya dan tidak berazam untuk tidak mengulanginya pada uh, hari yang lain ataupun pada di kemudian hari nah demikian perbuatan nasuha yang ia, ia, ingin taubatnya itu dengan iman dan amal saleh. nah sebenarnya ini merupakan satu kesalahan yang besar maka bagaimana sikap istri menghadapi ini ya tentunya apabila kita melihat ya uh, suami kita itu ya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dia sungguh bertobat ya uh, awasilah taubatnya ya, ataupun uh, eh, kawallah taubatnya itu bantulah dia di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya memang ini berat ini adalah satu perkara yang berat namun eh, tidak ada ya kita katakan tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala selama hamba itu mau bertobat kepadanya ya selama hamba itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tajib maqablah taubat itu akan menghapus apa-apa yang ada sebelumnya berilah ya, kesempatan untuk membuktikan taubatnya Kesung, um, menunjukkan kesungguhan di dalam taubatnya itu. Nah demikian, mungkin itu yang terbaik. Ya, e, tentunya di hadapan kita masih ada tugas-tugas yang seperti kewajiban kita kepada anak-anak. Anak-anak itu menjadi pertimbangan kita juga. Ya, tentunya rumah tangga itu tidaklah ya dengan mudah dibubarkan begitu saja. Ya banyak faktor-faktor lain yang akan perlu kita perhatikan anak-anak dan sebagainya. Ya, maka janganlah ambil sikap yang terburu-buru ya beri dia kesempatan untuk e, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu dosa yang besar ya dan bantulah dia di dalam e, e, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam bisawab Nah, demikian. Nah, terima kasih banyak atas jawaban Alustan dan rupanya tiga pertanyaan tadi uh, sudah mencukupi waktu di kesempatan pagi hari ini dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan Ustaz. Ya, ikhwan Fiddin, azanillahu jami'an. Ya, pada hari ini kita telah menyelesaikan poin yang ke-51 berkaitan dengan dosa eh, perbuatan aniaya semena-mena terhadap orang-orang lemah, kaum wanita dan para eh, budak dan pekerja. Nah, nah ini adalah satu dosa yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya bahwa Allah akan kisos setiap perbuatan aniaya ya yang dilakukan oleh hamba terhadap uh, eh, hamba yang lainnya. Jadi hendaknya kita dapat menjaga diri kita dari hal ini ya dan uh, hendaknya kita ya, menyadari bahwa tidak ada satu perbuatan jahat pun dilakukan oleh seorang hamba di dunia melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya ya, pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan mengkhususnya pada hari kiamat nanti. Jadi jauhilah perbuatan aniaya jauhilah perbuatan aniaya. Nah, kemudian salah satu di antara faktor pemicu ya, seorang itu melakukan perbuatan aniaya ya melewati batas mena-mena adalah ketika ia melihat dirinya itu sudah cukup cukup kekayaan, cukup e, tinggi kekuasaan, punya kekuatan, ya, berada di atas. Nah inilah e, e, faktor-faktor di mana seorang hak itu atau seorang insan itu mau melakukan perbuatan aniaya atau terdorong untuk melakukan perbuatan aniaya. In kalla innal insana la yadgha arra'ahu Sungguh manusia itu suka berbuat aniaya ketika dia melihat dirinya merasa serba cukup. Jadi janganlah nikmat dan karunia Allah ini justru menyeret kita kepada suatu keburukan Wallahu alam bisawab. Demikian saja. Eh, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, kalau ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Ya, aku kali hada astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.